Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. وتكون الجبال كالعهن المنفوش Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. فأما من ثقلت موازينه Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, فهو في عيشة راضية maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. وأما من خفت موازينه dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.